merusak umat Islam ini tarfih apa itu glamor apa itu hidup mudah suka-suka tua terbawa-bawa hidup euforia sesaat gembira sesaat berharap mati masuk surga inilah yang disebut dengan hidupnya orang yang happy happy happy tiap hari party party party pesta sana, pesta sini, pesta. Kalau ada pengajian, siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Ah, ini terlalu berat nih. Saya tak bisa yang berat-berat. Yang ringan-ringan aja lah, bro. Karena kepala otaknya sudah dibiasakan oleh berbagai macam hiburan, hiburan, hiburan. TV, siapa yang punya TV? Mereka. Yang punya acara siapa? Punjabi. Punjabi dari India yang mengupload, mensuplai acara, mereka yang punya TV yang nonton umat Islam. Tapi kan ada pengajiannya Pak Ustadz, memang betul ada pengajian. Sekarang sudah agak maju pengajian. Dulu pengajian jam berapa dia buat? Jam 4. Orang yang hidupkan TV jam 4 orang ketiduran aja. Dia ditonton TV itu, bukan TV itu nonton dia. Dulu, alhamdulillah sekarang Sejak ada rating-rating, rating ceramah naik, akhirnya pengajian dibuat siang, dibuat. Tapi sejauh apa pengaruh penceramah di TV itu terhadap TV itu sendiri? Dia ceramah di situ, acara TV itu tak berubah. Pagi ceramah, sore ceramah, malam mamamia. Malam utaran, malam Mahabharata. Sejauh mana pengaruh ceramah itu? Kalau tidak, tak ada maknanya. Mana amar makruf nahi mungkarnya? Tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Manjakan anak-anak umat Islam dengan yang kelima Sehingga ketika diajak bicara yang berat Otaknya tak sanggup Nyanyi, nyanyi, nyanyi, nyanyi, nyanyi nyanyi Ketawa, ketawa, ketawa, ketawa, ketawa, ketawa Artis, artis, artis, artis Nyanyi, artis, ketawa, nyanyi, artis, ketawa, nyanyi, artis, ketawa Sekali-sekali bencong muncul Ketika diajak bicara bagaimana umat ke depan Aduh pusing kepala, jangan cerita itulah Gimana cerita masalah kepemimpinan nasional? Ah berat nih, jangan cerita itu. Gimana masalah ekonomi kita ini? Ah jangan cerita itu lah, pusing kepala. Ini cara untuk apa? Mencuci otak umat Islam. Brainwash. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Komplitlah sudah penderitaan. Otaknya otak orientalis. Yang menjadi objeknya anak-anak umat Islam yang lemah iman lemah ilmu, lemah amal. Tempatnya nanti sudah dibangunkan tempat yang mega, yang mewah, yang besar, berlantai keramik yang mewah, yang besar untuk tempatnya nanti kalau murtad. Isinya di dalam orang-orang yang punya misi yang kuat, yang hebat, yang kokoh, para misionaris. Bagaimana supaya dia lalai? Lalai, lupa, tidur, bangun, ketawa. Kiki, kiki, kiki. Bila Anda kirimkan SMS ini 2000 per hari, maka Anda akan ketawa tanpa berhenti. Ketik rek, spasi ketawa, kirim ke 9090. Begitu sudah berlangganan, silaturahim tak ada lagi. Yuk ke rumah nenek yuk, ini kan hari libur, nenek kalian sedang sakit. Yalah, sampai ke rumah nenek. Silent family silent family sunyi ayah sibuk emak sibuk datuk sibuk kakek sibuk cucu sibuk mamak sibuk keponakan sibuk tinggallah nenek itu menganggur sendiri akhirnya datang cucunya satu nengok di fotonya pula nenekku sedang menganggur bagi yang kasihan tolong like and share amin amin amin amin amin putus silaturahim. Kamu tahu anak Anu sudah lahir tahu? Kamu tahu dia kemarin akikah tahu? Tahu dari mana? Dari Facebook. Kamu datang enggak? Kamu tahu dia sakit? Tahu? Tahu dari mana? Dari Facebook. Kamu datang enggak? Kamu tahu dia meninggal? Tahu? Tahu dari mana? Dari Facebook. Kamu datang enggak? Ada kamu doakan? Ada. Doanya di mana? Di Facebook. Ada yang mengaminkan? Ada. Yang mengaminkan di mana? Di Facebook. Amin, amin, amin, amin, amin, amin rusak. Siapa yang rusak Terfih, terfih, glamor, hiburan, entertain, entertainment. Ustadz Somad kenapa tidak bersaing di nasional? Kan kita bisa bersaing Pak Ustadz Persaingan kita bukan keilmuan Mas Bro Persaingan kita adalah rating Bukan hadisnya Bukan berapa ayatnya Bukan berapa sirahnya Siapa yang ratingnya paling tinggi dia yang akan bertahan di sana. Buatlah rating sehebat-hebatnya. Bagaimana supaya rating tinggi? Macam-macam dibuat orang. Ada yang ceramah naik ke meja, ada yang naik ke atas mimbar. Untung tak naik congkok ke atas atap. Yang penting rating naik. Apapun dibuat yang penting rating naik, rating naik, rating. Kalau rating naik, iklan banyak masuk. Kalau iklan banyak masuk, acara tetap. Masalah ada tak ada ayat, masalah merubah atau tak merubah, tak penting. Yang penting rating. Bagaimana syaratnya biar supaya masuk ke situ? Dua. Kalau tidak ganteng betul, jelek betul. Foto model, berangkat dari kampung, cita-cita apa? Foto model, sampai ke Jakarta, tak lulus jadi foto model, lilit-lilit-lilitkan sorban, eh macam Habib. Padahal tidak Habib, modal hidung panjang aja. Baca ayat tak bisa, baca Quran tak betul, suruh jadi imam pun yang tak panjang jadi panjang, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Pendek, coba tengok. Mana ada alif di situ? Kalau ada orang manggil Sami Allahu liman hamidah, itu manggil bini dia di rumah Hamidah. Oh, Hamidah. Tapi orang tak penting itu. Yang penting rating, rating, rating. Apa itu? Tarfi, glamor, entertain, hiburan yang semestinya tuntunan berubah menjadi tontonan yang semestinya tontonan berubah menjadi tuntunan siapa yang merusak itu pola pikir rusak berhasilkah mereka dengan lima rukun ini berhasil mana contohnya anak berkelahi dengan ayah gara-gara yang lima ini pusing saya Pak Ustaz bolak-balik saya ajak anak saya ini dilawannya saya kata dia si penista itu tak salah Berapa banyak belakangan ini abang kandung berkelahi dengan adik kandung gara-gara ini. Berapa lama banyak antara mertua berkelahi dengan menantu. Berapa banyak antara suami berkelahi dengan istri. Istri saya tak paham masalah ini Pak Ustaz. Siapa? Di mana? Mundur-mundur ke belakang. Yang lima sudah berhasil mencuci otak. Anak kita, sepupu kita, saudara kita. Sekarang baru kita merasakan efeknya ini ujian penyaringan antara yang lulus seleksi jangan tidak. Jangan heran. Kalau gara-gara ini mesti putus hubungan apa boleh buat. Saya putus hubungan dengan sepupu saya gara-gara ini Pak Ustaz. Gara-gara beda pilihan, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, gara-gara beda prinsip. Kenapa? Ini adalah buah. Anda yang sudah berhasil memilih yang benar ketika zaman sekarang hidup di Indonesia Menjadi orang tidak bingung itu udah alhamdulillah. Sekarang tinggal di Indonesia jadi orang gak bingung itu udah alhamdulillah. Gimana keadaan kamu sekarang? Bingung saya Pak Ustaz. Nauzubillah. Alhamdulillah saya tak bingung Pak Ustaz. Ini yang benar, ini yang salah. Semua ngaku ulama, semua mengaku ustaz. Pakaiannya lebih ustaz pula dia dari kita lagi. Dia memilih orang kafir, Ciri orang yang memperjuangkan kebenaran itu apa? Ketika dia dicaci maki oleh penguasa, ketika dia dihujat oleh munafikun, ketika dia dikeroyok oleh orang kafir, orang munafik, dia benar. Kenapa begitu? Al ulama warasatul anbiya. Nabi-nabi tak pernah selamat dari pengeroyokan. Nabi Musa dikeroyok oleh Firaun, dikeroyok oleh Haman, dikeroyok oleh Karun, dikeroyok oleh Koptik, dikeroyok oleh orang munafik. Nabi Isa dikeroyok oleh Romawi, dikeroyok oleh Persia, dikeroyok oleh orang kafir, dikeroyok oleh orang musyrik, dikeroyok munafik. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikeroyok Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan sebelum masuk Islam Khalid bin Walid, sebelum masuk Islam perang Uhud, habis mereka dibantai oleh pasukan Khalid bin Walid, akhirnya mereka masuk Islam dikeroyok pengeroyokan maka kalau hari ini ada orang Islam menyuarakan kebenaran dikeroyok ramai-ramai ketahuilah dia yang benar ikut sudah jelas dibuka depan mata begitu terang benderang tetap juga masih bingung saya bingung nih Pak Ustadz memang sudah summum bukmun omyum fahum poka tuli bisu buta nyemplung aja lah ke sungai siak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Lima penyakit obati dengan lima Penyakit pertama Orientalis Otaknya otak kafir Maka munculkan ulama-ulama Yang alim Al-Quran Pakar bidang hadis Ahli bidang fikih Untuk melawan otak orientalis Penyakit kedua Anak umat Islam lemah pendidikan Bangkitkan sekolah SDIT, SMPIT, SMAIT, Islamic Boarding School, Pondok Pesantren, Sekolah Tahfiz, macam-macam untuk melawan ini. Apalagi penyakitnya? Mereka mendirikan tempat-tempat ibadah yang megah, yang mewah. Dirikan pula tempat ibadah. Surau, langgar, musallah. Alhamdulillah Pak Ustaz, kami sudah buat musallah kecil-kecilan. Bagus. Insya Allah tanahnya dari Pak Pulan, semennya dari Pak Pulan, batunya dari Pak Pulan. Kami semua bekerja sama. Bagus. Lawan tiga, lawan tiga. Apalagi misionaris mereka kirim, kita kirim pula ustadz kita, dai-dai kita. Banyak yang mengejek Ustadz MDI, banyak yang mengejek Ustadz Ikmi. Kami ah, tak maulah lagi minta Ustadz dari MDI bulan Ramadan nih Pak Ustadz. Ustadz-ustadz yang tak betul dia kirim Kenapa anda tidak berpikir untuk membuat rumah pelatihan ustaz? Rumah pengkaderan ustaz? Ustaz Edi Azhar, Direktur Abdi Center, dapat tanah wakaf, dia punya cita-cita. Apa kata dia? Saya mau buat pengkaderan ustaz. Saya tak mau orang banyak mengejek ustaz pemula, diejek-ejek, ustaz dadakan, ustaz bau kencur, ustaz hijau, ustaz tak betul, tapi tak ada yang membuat pengkaderan. Saya akan buat ustaz Soman. Ustaz setuju? Saya bilang setuju aja apa payahnya. Setuju. Mereka kirim misionaris, kita akan kirimkan pula dai-dai yang terlatih. Mereka buat hiburan, hiburan, hiburan, hiburan. Maka lawan hiburan-hiburan itu. Tak semua yang pulang itu jadi penceramah. Ternyata yang satu dia tak ceramah. Jarang dia ceramah. Tapi dia rajin menulis. Nulis dalam bentuk apa? Bukan makalah, tak serius, tapi isinya dakwah. Muncul satu novel, apa namanya? Ayat-ayat cinta. Habibur Rahman El Shirazi. Dari Kairo, dari Mesir. Habibur Rahman El Shirazi itu Ustadz kenal. Saya kenal sama dia, dia tak kenal sama saya. Dia jurusan apa dulu Pak Ustadz? Jurusan hadis. Kakak tingkat 2 tahun di atas. Jurusan hadis itu dulu. Tapi setelah pulang dia tak ceramah. Ceramah ada sekali-sekali, tapi dia menulis. Maka ketika orang membaca tulisannya ringan tapi mengena. Ditulisnya tentang Said Nursi, tokoh ulama besar dari Turki. Orang kalau baca novel beda dengan baca buku. Saya Pak Ustaz kalau baca buku ini baru dua halaman larut saya di dalam sampai hilang ingatan saya. Tapi kalau baca novel, saya pulang dari Maroko, singgah ke rumah kawan saya di Ciputat, saya tengok ada novel tumbang Sampulnya warna oranye Ada gambar onta, pokok korma Orang pakai sorban Saya tengok Tebal 200 halaman Kamu sudah baca ini friend? Sudah Berapa lama? Dari Isya saya baca Azan subuh khatam Apa judulnya? Ayat-ayat cinta